Moro-moro ono menungso kok kene iki. Kowe mentok ngisor. Tikus, tikus. Kaget aku. Kewaget aku. Tikus kok gede aku ngono. Kowe wis duwe bojo rum? Ya. Iya. <laughs> Nah, nah, nah. Mila napa anak kula kula jenengi Meka niku gara-gara niku. Mufti Nabil Ulayya Meka Maulana Habibur Rahman. Lho jeneng-jeneng anakku dhewe kok apa lho. Iki ramai melu cerewet. Urun matamu, urun. Umpamane urung mangkat kok wis mati rapopo sing persani Allah mboten budale tapi niate umpamane kowe sing paling cerewet jenenge sapa kowe umpam sapa Sopian umpamane Sopian wis nabung urung mangkat kok wis mati ora oh, popo, apa ning jero kubur Sopian takoni karo Munkar Nakir he Sopian kowe ngaji ngarep dhewe he Sopian kowe wis rabi kula jomblo ngono oh, kamu kalau dihina jomblo gampang Sopian. Kok kamu jomblo? Sorry, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku menahan sahwatku. Iya. Oh. Sopian takoni meneh karo mun kan akhir. Hei Sopian, kue salat Kadang-kadang. Hei Sopian, kue haji? Jawaban dereng malaikat. Malaikat lak takon. Lah ngapa kue ra haji? Jawaban le yo ya salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kok wis mau pateni rampok. Oleh apa-apa. Lak teng Jakarta namanya LC. Lak teng mriki istilah Jawa Timuran itu PL. Wah, Sofian apal biasa moro. Oke <laughs> seneng kok ngaji karo wong kocelok-kocelok niki seneng aku. Kopi paite teko wayahe, wayahe. urung teko kok diunjuk goblok urung kok. Nah niki kopi. Ya iki nggih kowe sing cerewet ki sapa jenenge? Sopian ya kowe. Mbah. Waduh, oh, ini barang ini Oh bocor, iya kayak cangkemmu ya bocor. <laughs> Ya iki pokare nggih banser. Iya. Wes ra ngerti Raden Ajeng Kartini, ngertine Vanessa Angel. 80 juta. Olah kelas iki ya mung sarkem. Mlebu SD. Ditinggal rabi. Ditinggal rabi. Ya. Jal Sopian tak kon nyanyi Garuda Pancasila satu sewu ayo enggak ini wani ayo tiga imik lu tiga imik tiga imik ini kita kurang saon jadi kita ini ayo topian nyanyi hey. sing gagah siap gerak jukit maju dikit maju dikit lah yes. ya Allah sandalnya jepit ditaleni lah Ya. Kalau kalau pengen ngerti nih bahwa kemudian kita benar-benar mencintai Indonesia. Ya ngapunten, Bang. Menengah, cerewet baik. Kowe takon nyanyi, kowe saiki nyanyi. Yo, nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila aku akulah pendukungmu patriot proklamasi sedia berjuang untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsaku Ayo maju, maju, ayo maju Maju, ayo maju, maju Kepen maju Oh diwene Pak Bupati, diwene Pak Bupati Eh, delokan kae lo eh matur sebelah nuwun cium nih, nggak ngapunten bah apa yoga anak wong ra duwe tapi sapae akeh gue sama akeh? Akeh. Oke, oh, yo ya karena gek minggat ya. ya. Tepuk tangan Sofian. Lho, ternyata enten sangune tuh, Bang. Lho sik Pak Bupati kok njaluk meneh. Pirang kok. Ya, kowe tak kei jimat anu real wae ben iso munggah kaji. Ya. Nggih. Iki dhuwit real iki. Apa niku, Bah? Woi goblok. ini dhuwit Mekah. Eh, ya ngene. Gitu. Disimpen nggih jimat. Lah suwe, Bah. Nggih ji kuwi larang goblok kok kowe. Kowe ngerti ngomong ian kok. Nggih. Yen di duit mangan yen orang orang. ora. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bah. Ya. Tambah sehat, panjang umur, tambah istrine dia ngoten to, Mbak. Ya, gak wes kono. Eh, wayuh ngoten kuwi. Ya. Ki wis minggat kono kok repot ae. Kuwi to, Mbah? Tak tutuk ndasmu lho kowe. Kalau kene yo ya aja ngurusi wong kentir ngoten iki kathah. Wis kok diusuk-usuk ngene. Milo wong Kristen ki nganggo songkok ya ora apa-apa. Wong jenenge songkok nasional. Kok songkok nasional susu murni. Sumpah, aku mulai ngaji kok ini stres aku yakin. Ketemu Sopian pekok ini stres ya. Songkok nasional susu murni nasional. Dancok, dancok saya ini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعدم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالغدو والأصال أما بعد Hadratal Muhtaramin pembawa dekan ambruk kabeh kan. bathoke kandel niku degan apa kambil we petok kok aku njaluk degan ora kambil iki kambil iki nggih pun minggat monggo ya <laughs> sampun monggo Hadratal muhtaromin panjenenganipun para masayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang estu kaula takzimi. Para jajaran umara pejabat ingkang dalu menika rawuh, alhamdulillah dipun rawuh kalian Pak Bupati saha Wakil Bupati, Kuwi ngopo cangkeme cerewet kuwi? Soho TNI Polri ingkang sampun kersa rawuh yang saya hormati sahabat Ansor Banser yang sangat saya banggakan dan seluruh Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat pengajian umum dalam rangka menyongsong peringatan HUT kemerdekaan Indonesia ke-74 Engkang dalu meniko mengambil tema kita tingkatkan kerukunan dan ketakwaan. Engkang mapan wonten kecamatan Dasmu minggir ora ketok. Kecamatan Wonosari. Landasmu nutupi kok. Wono Asri Kabupaten Madiun Engkang dulu menikah dipun hibur kali mbak-mbak solawat penyanyi ini kimcil kimcil Sederenge kula ngaos niki wonten minta bantuan surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada Mbah Mesilah binti Solikin, solikin apa silikon nih? Solikin. Alah disuwek-suwekin ndang rono ke uwes aku iso kok. diunjuk. Mangga. yang meninggal dunia di tanah suci Mekah dalam melaksanakan ibadah haji. Jajal niki lak nggih. Seneng banget to nggih. Mati iso teng Mekah niku. jadi mati niku lak rahasiane wonten tigo Rahasia coro waktu, tempat. Carane pripun ora ana sing ngerti. Ana bar mbukake akuane dhuwur panggung mati ya ana. Enten. Kira gitu. nembe nyoting mati wonten wonten. Tapi lak kiai nembe ngaji mati jarang kita gitu. nggih jarang. Sing nomor loro rahasia waktu awan bengi isuk sore orang ana sing ngerti. Isuk pantes, sore pantes, bengi pantes. Nomor telu rahasia tempat. Nah niki nih. Nopo sing nyuguh wedang niku wau tiang wono asri mesti watine teng wono asri urung mesti sing nyugo wedang niki tiyang wono asri iso matine ning sarkem umpamane ra ono sing hmm.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 Niki ndongake tiyang mati teng Mekah sing rawuh tak dongake kabeh iso ziarah Makkah Madinah. Amin. Wong niku bola-bali kula matur. Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kathah tiang niku randui duwe duit iso mangkat. Kula niku setelah Mas Dedi mlebu Islam niku sing nawari kula haji umroh. Kali Mas Dedi niku ratusan travel. Lah Mas Dedi jawab, nggak usah, saya tak umroh, biaya sendiri saja, nggak usah di endorse. Tapi pihak-pihak travel yang menawari saya umroh, mbok saya minta, saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sing gelem. Berarti wong niku ngajak kula umroh kali Mas Dedi lah namung pansos to. Panjat sosial. Berarti niku raih kelas mung mergo kepentingan. Kulo yakin Allah itu akan memanggil orang yang Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Haji kulo terakhir tahun pitulas. Kulo haji pertama tahun limolas, kedua niku pitulas. Sing haji pertama niku kulo ajeng mangkat kaji dadaan. Kulo niku pun daftar haji reguler wes sangang tahun rong mangkat. Begitu kulo umroh, Zaman sak monten anak kula nembe setunggal umure wis 10 tahun. Anak baru satu, istri juga baru satu waktu itu. lu kan ayatnya jelas, barang siapa bersyukur ditambah. Maka saya bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. lu langgatan to nggih pengertiane nggih. Nambah napa buatan? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi, kalau tidak ada takdir ya saya menciptakan takdir saya sendiri insyaallah. Tapi wong lanang ngomong ini mung cangkeman tok. Wong wedok iki soalnya nyuwun bu. jangan pernah katakan perempuan itu makhluk lemah, Anda salah. Perempuan itu makhluk yang lebih kuat daripada laki-laki. Betul? Buktinya jelas seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Maka muncullah istilah istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Pak Bupati ki karepe Fatimah, nopo niku istri empat satu rumah. Iya. Begitu kula umroh niki kula ben jenengan ki ya senajan to saiki rong duwe duit, wah soalnya ndongake wong mati niki wae. Ketok to niki rupa-rupa ora duwe duit niki ketok. Ketika kula umroh, bojo kula tak ajak neng ngarep Ka'bah. Enten polisi Arab niku mergo rambut kula gondrong kula diceluk, "Ta'al, Renyo." Oke okay, aku, celuk. Kula takoni, "Kam zaujatan lak, bojomu piro?" Waktu niku kula jawab, "Illa wahid faqat, baru siji tok." Dilokke goblok. Katanya Indonesia banyak cewek, istri kok cuman satu. Wah, Kulo ajeng tersinggung nyatane ya mung siji ya. Hmm. Takoni meneh. Anakmu piro? Ila wahid, baru satu. Diloke meneh. Oh, pantas bojone mung siji wong gawe anake ra iso. <laughs> Bajingan to ki cangkeme iki aku. Hmm. Cara bahasa Jawane ngoten lah. Akhire kula ning ngarep Ka'bah niku ndonga. Ya Allah Gusti, mbuh piye carane kula mulih teko Mekah umroh bojo kula kudu meteng begitu balik ning kamar bojo kula baradus, kula kandha kowe engko ning ngarep Ka'bah kudu ndonga ndonga napa Bah ndonga supaya kowe meteng nggih Bah kula mungkin ndonga supaya mulih meteng akhirnya kula matur ning ya kuwi Bun napa lak mung ndonga tok ora dadi aku ngono ta kowe rong dong utekmu rong dong kowe kersane Allah Pak Bupati begitu kondur bojoku lemeteng. meteng periksa dokter meteng lah kula seneng banget tuh. usia 8 bulan kandungan perkiraan niku ya HPL-nya sebulan lagi lah kula niku duwe kerentek ya Allah alangkah indahnya kalau saya menyambut kelahiran anak saya kedua itu dalam keadaan naik haji wong biyen kula entuke pas umroh apa enggak indah kalau saya menyambut anak saya dalam keadaan haji perkiraan saya mulai haji anak kula lahir Jaman niku kula duwe dhuwit 3000, 3000 dolar. Oh, kok moro-moro ana menungso kok kene iki. Kowe mentok ngisor. Tikus, tikus. Kaget aku. Kewaget aku. Tikus kok gede aku ngono. Kowe wis duwe bojo rong? <laughs> Ya. Iya. Tangan kula niku mendina kecakar Pak Bupati. Wonten iki. Lah ketemu jamaah wonten niku. Wong wedok kuwi lak ketemu jan-jan. Iso nyakar-nyakar, jambak-jambak. Dadi jiwit-jiwit. Wingi pas teng Siman niku ana sing nyekel kula nyuk niki. Arep tak bales wedok, aku ngono ta. Jane pengen bales aku nyuk nyoh ngono gembul akhirnya kulon daftar haji telung ewu dolar telung ewu dolar niku ya rupiah sekitar 40 juta kulo pengen kaji sing langsung mangkat niku nambine visane visa furodah visa niku lah macam-macam ono visa haji ono visa umal musim ono visa ziaroh, ono visa furoda. furodah niku haji khusus jadi daftar langsung mangkat tapi larang Begitu kula golek visane mudun, jaman sakmeno visane niku amali musim pekerja musiman. Kula golek travel ketemu anda bisa berangkat haji tahun ini harus melunasi dalam waktu tiga hari 8.000 dolar atau sekitar 130 juta. Kulo mikir, ya Allah, kalau memang ini haji panggilanmu, senajan to mung butuh waktu telung dinotok, kalau ngomong itu nih menakik kula gitu, Pamer matamu. Lah. Copot weh copot. Malah muga-muga keri gila jalan kata. Tinggu meneh Pengajian amplope jelas kelangan nake ya aku. Akhirnya kula mondongo Allahumma yasir lana ziaratal Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad. Ben bengi kula selawati sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Hari dua hari sebelum keberang sebelum kula nglunasi. Kula niku diundang pengajian. Begitu kula ngaji mulih kula diamplopi. Ora tak buka. Iki ora mungkin 130 juta isine kula pikir. Akhirnya nopo amplop kayak kakek bojo. Begitu dibuka bojo kula ajeng blonjo niku kaget. Ternyata isinya bukan rupiah tapi dolar. Dibuka bojo kulo isine pinten? 10 ribu dolar. Niku sama dengan 140 juta. Butuhe 8000 dolar, karo Gusti Allah diwenehi 10000 dolar. akhirnya kulo bayar ke travel wolong ewu sing mungkin mangkat kaji sing saya mungkin nyangoni santri neng pondok kulo mangkat kaji Ah. Sangit. <laughs> Hmm, masuk, ini manis, saya minumnya kopi pahit. lebu. Lah kopi susu mah aku lah kopi susu bingung ke kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu Mila Pak Bupati yang disuguh kopi susu dia kali, kopi ini diumbe, susu ini dicekeli. kulo kopi ini kopi pahit ya. Bola balik kulo lak kandhani konco-konco bupati ngeten Pak Bupati. Jadi bupati ini kelasnya kaya gula. Kopi niku tanpa gula pahit. Lawan ini rasane enak. Tapi begitu kopi ketemu gula rasane enak, sing dipuji niku ini apa gulane? Kopi. Tapi ini mila dari bupati itu kadang-kadang kaya gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Jadi bupati niku lak berprestasi jangan minta dipuji, tapi kalau salah siap-siap dicaci mati. Nah, insya Allah Pak Bupati ini nih, insya Allah selamat. Selamat soalnya nopo Pak Bupati ini yang duit nasab gede. Pak Bupati niki lah tasik enten nasab saking sopo ya kira-kira sing pantas nih. Mbah Hanom Besari. Muga-muga lak kula kan saking bahasan Besari. Tadi kula tak disamplak durut-durut tasik tasik sedulur. Tapi kenyuwun sewu, nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib apalagi dengan nisop <laughs> mboten mungkin niku nasape padha padha-padha wong ampuh tapi nasibe Pak menika Pak Bupati tapi kalah kondang kalih kula ngoten niku mawon asline <laughs> Muga-muga Pak Bupati panjang umur nggih. Wong sak donya mati Pak Bupati urip dhewe. Muga-muga sesuk iso gawe khaule teng makame Mbah Khatib Anom nggih. Kula niati niku lak bapakne Mbah Muhammad Besari. Kula bola-bali wis haul teng Mbah Muhammad Besari tapi orang iso khauli Mbah Khatib Anom. Muga-muga sesuk teng Medion iso gawe khaule Mbah Khatib Anom. Amin. Akhirnya kula mangkat kaji. Begitu haji nyuwun sewu. Urung nembe ajeng wukuf anak kula lahir. Milonopo napa anak kula kula jenengi Mekka niku gara-gara niku. Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Lo jeneng-jeneng anakku dewi kok apa lo? Lagi ramai melu cerewet. Urun matamu urun ya soalnya lah kulo oleh neng Mekah, lahir pas teng Mekah. Mila kulo jenengi Mekah niku Mekah. orang kaya saiki wong gawe jeneng senengane singkat-singkatan. Jenengmu sopo le Sukarlan. Apa kuwi asu lekar ning dalan umpama. lah banji-banji sing melu kulo niku pengajian rata-rata jenengi singkatan. Jenengmu sopo Nduk? Susuki. Ketoki susu bono kaos kaki. sopo Sucepo. susunilancip lancip diganjel botol. Mila kula dongake muga-muga lak jenengan duwe niat insyaallah iso nyusul Mbah Mesilah. Amin. mati. <laughs> Haji maksudnya ngono lho kok mati ngono Lha kan ana sing ngerti, enggak ada yang tahu. Pak Bupati lah kalau mboten salah, itu di salah satu program bank itu ada tabungan haji saldonya buka saldo cuma 100 ribu tok begitu jenengan bayar satu sewu ingat tidak beli ONH lo ya tapi tabungan haji begitu jenengan bayar satu sewu oleh buku tabungan haji rupane ijo notulisannya tulisannya labaik Allahumma labaik ono gambare unto kan lumayan bayar satu sewu wis nyawang gambar unto. Carane pripun? Awakmu nabung ben bulan 100, 100, 100, 100. Umpamane urung mangkat kok wis mati, rapopo. Sing dipirsani Allah mboten budale tapi niate. Umpamane kowe sing paling cerewet jenenge sapa kowe? umpam, Sapa? Sopian. Umpamane Sopian wis nabung urung mangkat kok wis mati, ora oh, popo, apa Ning jero kubur Sopian takoni karo Munkar Nakir, "He Sopian, kowe ngaji ngarep dhewe." eh Sopian kowe wis rabi kula jomblo oh, no. kamu kalau dihina jomblo gampang Sopian kok kamu jomblo sorry aku jomblo bukan karena aku nggak laku tapi karena aku menahan sahwatku iya Sopian takoni meneh karo mun kan akhir. kiri eh, Sopian kue salat kadang-kadang Hei eh, Sopian kue haji jawaban dereng malaikat malaikat lak takut. lah ngapa kowe haji jawaban lho ya salahmu malaikat ngapa urung mangkat kok wis mak pateni rampok <laughs> oleh ra apa-apa padha ngaji ning kafe niku ngaji ning lokalisasi bah kula niki salat tapi mungkin dalu nglonte terus mulai nglonte kula salat meneh Terus dalune kula nglonte meneh salat nglonte salat nglonte salat nglonte. Kula pripun niku? Tak jawab luweh apik kowe bareng nglonte salat daripada bareng nglonte ora salat. Dadi maksiat salat maksiat salat maksiat salat ora apa-apa tugasmu ki piye carane malaikatemu mendase sing sering diprotes kali tiang-tiang lak niku maka hari ini saya nulis status nopo jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa Mantan loh lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalannya dan sombong dengan amalannya Lah mila kula benjing tanggal 8 Agustus niku Pak Bupati kula wingi ngaji teng Balai Kota DKI kali Pak Gubernur Anies Baswedan kula matur Pak Gubernur, nopo Gus, kula sesuk aja ngaji buka pengajian di klub malam paling besar se-Asia Tenggara. Soalnya nopo? Mbak-mbak ini ku jumlahnya sewu rongatus. pekerjanya pitongatus ngatus. Sewu rongatus ini ku ayu kabeh, betone gini, kabe kabeh. ku nyuwun sewu, lak teng Jakarta namanya LC, Lak teng mriki istilah Jawa Timuran itu PL. Wah, Sofian apal biasa moro. <laughs> Aku seneng kok ngaji karo wong kocelok-kocelok iki seneng aku. Lak teng Pantura namine PK, pemandu karaoke. Lak teng Pantura namine Purel, perempuan rela diusel-usel. Niku jumlahnya saya orang Ini hari ini menjadi kontroversi lagi Kula bola Bali dihujat wong-wong niku. Video saya pengajian dulu di Bali yang ketika saya solawatan dengan mbak-mbak muncul lagi. Niki nyuwun saya sekarang punya alasan dugem di kafe. Kalau ditanya sama istri tidak dugem tapi ngaji sama Gus Miftah. Mbak cangkem turah to niku. Jadi kadang-kadang niku lho, orang mesti niat apik niku kadang-kadang bisa diterima oleh orang. Maka pesan kula siji, Jangan pernah berharap semua orang cinta dengan kita. Sekelas kanjeng Nabi pun banyak yang membencinya. Tapi saya lebih benci kalau pengajian panas tidak ada kipas anginnya. Benci aku. Kopi pahitnya teko wayai, wayai. Urung teko kok diunjuk goblok urung Enten kipas angin ora? Enten. Nggih. Lah ora ana tak griantal. Nah, niki kopi. Ya iki nggih kowe sing cerewet ki sapa jenenge? Sopian, ya kowe. Mbah. Waduh, oh, ini barang ini. Oh bocor, iya kayak cangkemmu ya bocor. Ya, ini lagi pokare iki banser. Iya. Kula lagi minuman kemasan kira, ra ono. lagi Pak Bupati, kula niku ora tau ngombe vitamin. Ora ngombe obat. Tapi sing selalu kula jaga niku saya tidak mau minum air kemasan. Sing bongso bongso apa kuwi jenenge? soda niku bangsa Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tech kula mboten kula. Ya niki sing paling apik kopi pahit. Kopi pahit itu melindungi jantung. Mila bola-bali kula matur to nganti seringe kula ngopi niku ditawani dadi ik, bintang iklan kopi. Parani teng pondok, ayo Gus tanda tangan bintang iklan kopi. Kula tolak. Mah, iklan kopi kabeh ngapusi kok. Lah ngapusi pripun? Iklan kopi kapal api. Dibuka kopine ora ana kapale. Oh, kopi itu luwak dibuka kopi ini orang luah eh iklan itu sing jujur mau siji iklan sarung gajah duduk dibuka sarungnya ono belalai nih iya ayo buka ah, kayak sopian itu ya belalainya cilik <laughs> Maka Bapak Ibu rahimakumullah dalu menika kula ajeng ngaji babakan kemerdekaan, menyongsong kemerdekaan. Soal ini urgent. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku mbayangke ngeten nggih Pak Bupati. Masa kecil saya dulu itu ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Dan saya belajar menghargai para pahlawan itu berangkat dari sini. Dan sekarang dihapus sudah tidak ada lagi pelajaran itu. Maka banyak anak muda hari ini yang akhirnya melupakan sejarah. Padahal dikatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saniki nyuwun sewu. Anak-anak sudah tidak lagi kenal dengan pahlawan-pahlawan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan nasional. Wis ora ngerti sejarah Pangeran Diponegoro, ora ngerti sejarah Jenderal Sudirman, ora ngerti Patimura, ora ngerti Raden Ajeng Kartini, ora ngerti Cuk Nadin, Cut Mutia. Ngertine sapa? Cut Pari. Wis ora ngerti Raden Ajeng Kartini, ngertine Vanessa Angel. Olah kelas itu ya mung sarkem. Sudah nggak kenal lagi. Satu. Nomor dua. Dulu itu setiap masuk sekolah ada penataran P4. W cah cilik-cilik iki sing cah cilik cilik sing cah era milenial ki cah bocah-bocah iki. Ya Kowe ngerti P4 randuk, orang Ora ngerti. Ngertine P3K. Pitik pitu picek kabeh, ngono ki mung. Wis ngerti Pak Bupati. Dan ini bahaya. Lagu-lagu perjuangan dulu begitu masuk SD itu diajarkan kepada murid. Begitu masuk SD diajarke. niki boten Mlebu SD kucing garong. Mlebu SD ditinggal rabi. Ya. Jal Sopian tak kon nyanyi Garuda Pancasila satu sewu. Ayo, udah ini. Wani, ayo tiga emik lu tiga emik. Tiga emik. Ini kita kita kurang saon cah ini kita ini Ayo, Topian nyanyi. Hey. Sing gagah. Siap, Greg. Jukit, maju dikit, maju dikit lah. Yes. Ya. ya Allah, sandalnya jepit ditaleni lah. Ayo. Kalau kalau pengen ngerti nih bahwa kemudian kita benar-benar mencintai Indonesia. Ya ngapunten, Bang. Menengoh, cerewet baik. Kowe tak nyanyi, kowe saiki nyanyi. Yo, nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila akulah pendukungmu patriot proklamasi sedia berjuang untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsaku Ayo maju, maju, ayo maju Maju, ayo maju, maju Kepen maju Oh diwene Pak Bupati, diwene Pak Bupati Eh, delokan kae lho eh matur sebelah nuwun. Cium tangane. Heeh. Eh. Gak ngapunten, Mbah. Apa? Yo gak anake wong ra duwe tapi sawahe oke. Hmm. Wis sawahmu akeh? Akeh. Oh, ya karena gek minggat, ya. ya. Tepuk tangan Sopian. Lho, boten enten samune to, Bang? Lho sik Pak Bupati kok njaluk meneh. Pirang kok. Ya, kowe tak kei jimat anu wae real wae ben iso munggah kaji, ya. Iki dhuwit real iki. Apa niku, Mbah? Kowe goblok. Iki oh. dhuwit Mekah. Oh. Ya, ngene. Ya, ya. Disimpen nggih jimat. Nah suwe, Mbah. <laughs> Nggih Cip, kuwi larang goblok kok kowe. Kowe ngerti mau yen kok. Nggih. Yen di duit mangan yen ora matur ora. Sebak. Nggih, matur sebab nuwun nggih, Bah. Ya. Tambah sehat, panjang umur, tambah istrine. Nggih ngoten to, Bah? Ya, gak wis kono. Eh, wayuh ngoten kuwi. Ya. Ki wis minggat kan kok repot to. Ngoten to, Bah? Ra tutuk ndasmu kalau kene ya aja ngurusi wong kentir ngoten iki kathah. Wes kok dusukku sak ini Loh, lah kula mung ketemu bocah ngoten iki biasa bocah-bocah mendem, bocah-bocah dalan niku sing kula pene. Ora aku nek cita ning Yogya. Sing rada kentir ngene iki ya akeh. Iki mending ora tatoan. Sing melu kula niku tatoan kebak nggih wonten, tato emping yono. Ya ana. Iki tatone emping cah iki. Panu ngoten. Jadi bocah-bocah cilik wis ra ngerti lagu-lagu ngoten niki. Jal dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia Indonesia merdeka Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan Siji meneh 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Vokalisnya menang, vokalisnya menang Eh, cangkem menang iki cangkeme sapa sing nganggo mic? Hop hop hop hop. Cangkemmu meneng wae. Aku ngetes jamar, ngetes MC. Oh, cangkem turah. <laughs> Mang meneng jenengan, aku ngetes jamake Pak Bupati iki lho. Yo sing buanter. Sing bungoke banter berarti cinta karo Indonesia. Sing ora buanter ya berarti wong ora cinta karo Indonesia. 17 Agustus tahun 45 Merdeka sekali merdeka. Selamat. Muhammad Kenapa ini saya sampaikan Pak Bupati? Di satu sisi nasionalisme rakyat bangsa Indonesia niku mulai tergerus. Tetapi di satu sisi ancamannya semakin besar. Kalau Anda lihat di media sosial, hari ini yang paling dibully Kiai NU NO niku Gus Miftah. Soalnya nopo gara-gara saya di mana-mana mengkampanyekan anti khilafah. Saya mengatakan apa? Setelah zaman Khulafaur Rasidin, itu belum ada contoh khilafah yang sukses. Sayyidina Ali dan Utsman saja mati terbunuh. Apalagi nyuwon sewu sekarang keadaannya seperti ini. Zaman Sayyidina Ali dan Utsman, orang Islam waktu itu masih bagus-bagusnya. Utsman dan Ali saja dipateni. Maka saya mengatakan, kalau hari ini ada khalifah yang lebih hebat daripada Utsman dan Ali, saya akan bayat. Mustahil ora bakal ono. Coba jenengan lihat. Jangankan kok khalifah. Saat niki pilihan presiden, calone kalah mawon ratri mau mangkat neng Jakarta atas nama jihad kok. Tonggo kula niku mangkat neng Jakarta. Ngopo neng Jakarta? Dikongkon kali Ustadz kula. Ngopo jihad? bela apa? Prabowo. Niki capres loh, belum khilafah loh. Sudah bela itu. Apa nggak menakutkan? Ngomong maka Jakarta, jihad bela Prabowo. aku lo matur. Kalau jihad membela agama Allah, mati masuk surga. Jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Dan coba Anda lihat, bulan Ramadan wingi kula ngaji teng Bareskrim Mabes Polri. Tapi teng mriku ini wapi apik beda ning kene lah. Hmm, malah ra kena to kandhani kok. Ana kipas angine ra ana colokane modar <laughs> ya iso. Ayo mundur didik bro ben masuk angin aku. Aja nganti masuk angin, soalnya kula sesuk jam itu terbang teng Hong Kong. Pengajian teng Hong Kong. Dongake kula sehat nggih. Hong Kong niku namung wono asri ngidul titik niku Hong Kong. Ya wis lumayan. Digawe kaya ndase wong NU lak tahlil ke lho, leng leng. leng. Ojo ngene, muter-muter kan lho. Ya wis. Weh, padinan nyedai Kim Cile. Eh. Sorry, kamu dengan mbak-mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Iya. Ketika bulan Ramadan wingi, kula diundang pengajian teng Mabes Polri, kula ngomong ngeten. Dan teori saya ini terbukti. Kalau aksi-aksi demo itu yang dibela cuma capres, seharusnya tanggal 27 Juni ketika ditetapkan sama MK selesai. Apalagi ketika Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi, kudune rampung. Tapi nyatane napa jajan jenengan persani? Pak Prabowo ketemu karo Pak Jokowi, sing ra trima sapa? Tim suksesi. Teriak-teriak. Novel Bamukmin, Prabowo pengkhianat, pelacur politik. Gus Nur. Hoak. Niki aneh, ana wong rukun ditolak. Padahal kula niku lan donga karo jamaah Pak Prabowo ketemu karo Pak Jokowi sejak bulan Ramadan. Pak Jokowi kapan ketemu Pak Prabowo? Akhirnya ketemu. Indah tuh, melebu TV, melebu media sosial, ketemu cipika-cipiki. Muah, muah. Untung racipoan. Lanang ji. Begitu ketemu ngobrol, piye jok kabare api wo ayo ngopi wo oke jok ngopi Begitu rambut ngopi, Prabowo Kondo selamat Jok, Anda jadi presiden lagi, selamat bekerja. <laughs> Pak Jokowi Kondo, kamu jangan susah wo, kamu nggak kalah kok, cuman juara dua. Penak toh. Niki nyuwun saya banyak yang nggak terima. Oporakelingan latat kelingan natahatatuk minu jannata hatta tu'minu wa tu'minuna hatta Sekali-kali kamu belum tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu belum bisa dikatakan beriman sehingga kamu punya rasa cinta dan kasih sayang. Milo wong-wong sing ratri mau karo wong akur iki kudune ndelok sejarah Wali Songo. Wali Songo niku nyuwun sewu kondang ambue kondang hebate, kondang sakti nih Gawe napa-napa dadi siji, kumpul. Buktine gawe masjid Demak. Umpama masjid Demak niku digawe karo Kanjeng Sunan kali dhewe, iso, Pak turah iso tapi nopo wali songo ki. dari ujung barat kanjeng sunan gunung jati tindak teng demak dari timur kanjeng sunan kudus timur lagi kanjeng sunan derajat timur lagi kanjeng sunan bonang timur lagi maulana malik ibrahim timur lagi sunan ampel ngumpul dari siji sidang perwalian di kota demak memutuskan membuat masjid bareng-bareng lawang sana iki kudune nyuwun sewu ngadepi negara mengelola negara niku abot. Apa perbedaan Indonesia dengan Eropa? Tak kandani cahyo. Eropa itu bangsanya cuma satu namanya bangsa Eropa. Tetapi berdiri di atas banyak negara. Ono Prancis, Italia, Inggris, Belanda, Turki, Jerman, Spanyol. Maka mereka membuat satu mata uang namanya euro. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia itu sebaliknya. Banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Namanya Indonesia. Maksudnya banyak bangsa nopo Gus? Ini kan banyak suku bangsa. Berapa suku coba? 7000 lebih. Berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Ikira gampang. Makanya Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin memutuskan bentuk negara Indonesia adalah Darussalam, nation state. Kenapa? Karena bangsa Indonesia begitu majemuk. Artinya, orang yang hari ini teriak-teriak khilafah, dia tidak memahami sejarah bangsa. Coba, saat ini suku bangsa tok mawon nggih. Dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat, ujung kulon Berapa suku bangsa yang ada di dalamnya? Podo-podo Jawa ini dialeknya beda kali. Banyuwangi, Oseng. Nyebrang tidak ketemu Madura, bahasa Madura. Niki bahasa yang saya cintai niki, nyong meneng kene wong Madura niku lak ngomong niku. Apa setong dero iki. Wong Madura niku lucu. Kula dadi duwe kanca niku mbiyen sowan Habib Anis teng Solo, Pak Bupati. Begitu sowan, "Assalamualaikum, Bib." Waalaikumsalam. "Piye kabare, Cak?" "Sae, Bib." Begitu matur, medurane kondo. Saya yakin ini Beb Anis ini bener-bener waliullah, Beb. Kenapa? Dia tahu kalau saya orang Madura. Lah ya cangkemnya ketok ngono Jadi Habib ya, Anis ini kondo, pasti Anda orang Madura. Oh, wali. Lah cangkemnya ketok kok aku. Mila kula niku seneng lah kanca-kanca Madura niku bahasane lucu-lucu niku. Tapi tiang Madura niku lak lomba TTS ra tau menang. Soale kolome mesti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan empat kolom. Anak. Lah Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak kan nak kurang. Mila kalau lak guyon kali kanca-kanca Madura nih kau. tiang Madura kon daftar polisi oke kalai. Soalnya nyopo? Ora oh, iso berhitung. Lah coro wargane Pak Bupati Madiun berhitung. Satu, dua, tiga. Madura mboten tuh satu. Ngulan titik ketemu bahasa Surabaya sing rodok kasar. Diancuk. Kula tak takon, napa dancuk niku misuh ora? Sing ngomong dancuk misuh ki berarti ra tau ngerti sejarah niku jenenge pahlawan teng Belanda namanya Kok lah mergo niki mbiyen dadi pahlawane wong London niku didadekke jeneng tank. Lah padha karo teng Indonesia niku jenenge pahlawan dadi jeneng dalan, dadi jeneng Gelora Bung Karno, dadi jeneng nopo, dadi jeneng gedung. Lah niki jenenge pahlawan teng Belanda, mergo ini orang bersasa didadekke nama tank. Lah teng Surabaya niku mbiyen tank sing rodok cilik sing iso mlebu dalan-dalan kampung niku dijenengi dankok. Setiap tank niki mlebu kampung wong Surabaya bengok-bengok, dancuk, dancuk, dancuk. Sejarahnya lah ngoten niku. Mergo wong sowo ngomong dan kok angel dadi danco. Tapi kalau sejarahnya dadi misuh kula yoradong, ya radong. dong. Mila lak kula kandha, lak nggih misuhi wong, dancuk kowe ini ora kena. Tapi lah hanya untuk istilah nggih parian oh diancuk iki ngoten Ya ora apa. Lah kula wong ngerti tajwid to. Jadi panjang pendek pas. Kadang-kadang aku kol-kolah barang dan cokok <laughs> ngoten niku. Wis, niki baru Jawa Timur tok lho ya. Ngulon meneh ketemu Solo Yogyo Bahasane mulai uwalus, Contone kula Wow. Ngulon meneh ketemu Banyumasan daerah Perngapakan, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Tegal. Niki bahasane blekuduk blekuduk blekuduk blekuduk blekuduk. Bedone karo wong Jawa awake dhewe kene o kono a. Sega dadi sega. Boto dadi bata. Apa meneh? Rondo dadi randa. Joko dadi jak beka. Bejo dadi beja. Kantal apa ya? <laughs> Eh, sone iki lho. Oh, ngunyu meneng kaya kula iki rada iso bahasa ngapak soalnya mbiyen almarhum ki entus nika sebulan pisan moro teng pondok kula ngaji kitab hikam. Termasuk niki Pak Bupati, niki tongkatnya almarhum ki entus. Kula bola balik kondono, napa lak pengajian kula gawa niku ora kok kula ben lak kula ngaji niku ana pahalane. Niki sing menai kula sing jenenge dulur kula entus niki kecipratan pahalane. Oh lho. Mila lah Pak Bupati kula ngaji jenengan pengen entok kecipratan pahalane ya jenengan menehi apa? Kula iki mung nyontohke kok. Kula niku ngaji teng Tegal pertama kali tahun 2007. Teng Mentus niku pas haul bapake. Ya Allah bahasane isu-isu kula ning kamar didodok ditawari ngerokok nganggo bahasa ngapak. Pak Kiai Kiai isuk-isuk ngobori cocot. <laughs> Ngoten niku. Tapi ngerokok niku bahasa ngapake ngobori cocot. mengkopak Pak ngobori cocot ra apa Biasanya cangkem-cangkem NU kayak kiye. Ya. Kula ngaji mriko sambutan tiang ngapak niku lucu niku arane manjing dalam Gus Miftah kiye anak gapura arane gapura sugeng teka aku mikir gapura sugeng teka itu apa bono gapura selamat datang sugeng teka nang Yogyakarta iku ana monumen arane monumen Jogja balik maning lah apa meneh ya aku ternyata monjali monumen Jogja kembali cara apa ke monumen Jogja balik maning terus yang lucu lak jenengan tahu zaman apa kek apa kayak jenenge wartel-wartel. Lak telepon nomornya sibuk. bahasannya nopo? Inggris toh? The number you calling is ended. Please try again in a few minutes. Lak neng Tegal mboten. Begitu sibuk dijawab. Nomor telepon yang sira tujuh langka. Telepon meneng ya. <laughs> ngapak. Indah. Begitu ngulon meneh ketemu Sunda. Ayo, beda meneh bahasane. Kaditu kadunia teh meduduk dinyanya. Ngoten Kadi itu untuk naon-naon sidat di dintep tawon. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Keindahan bangsa Indonesia. Sing lucu Pak Bupati ana wong ngapak dolan ngene kampungnya wong Sunda begitu melebungi ngidak telek. Wong ngapake takon, "Taine siapa ki?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya, mah taina urang." <laughs> wong ngapake ra trimo. Ora percaya, taine urang kok gedene sekiyek. Ini Indonesia loh ini. Gitu. Kula urung ngomong bahasa Sulawesi, urung ngomong bahasa Mboge sak pituruti. Ini baru tanah Jawa. Saya ingin mengatakan apa? Fakta-fakta ini yang tidak cocok dengan khilafah. Ngulon meneh ketemu Betawi, Jakarta. Lulu gua gua, bapak lu mertua gua. Ngulon meneh ketemu Sundo alam Banten. Ngulon meneh Lampung nyak go mengan kudai. Artinya orang kok mangan jaran orang Niku ayo mangan dice, nyak gue mangan kudai Kampuang bi apa asu, ngono Lampung. Ngulon menaik ketemu uang kita galau sampai akhirnya tengah ceh. Satu soal suku sudah berbeda, bahasa berbeda, kebiasaan berbeda. Belum ngomong agama. Di dalam undang-undang secara konstitusi, agama yang diakui oleh negara ada enam. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Konghucu. Dharma gandul bukan agama. Menolak jenengan takon kula Gus Dharma gandul niku napa? Aku ora paham. Nek gandule Mbah Dharma aku paham. Lah nyuwun sewu. Ketika kemudian sistem khilafah ini dipaksakan, ini sudah tidak sesuai dengan akar budaya bangsa. Maka bangsa Indonesia niku nyuwun sewu Pak Bupati karo Hizbut Tahrir itu masih terlalu lunak. Di Turki Hizbut Tahrir itu ditangkap sama Erdogan. Di Malaysia ditangkap. Di mana-mana ditangkap, organisasinya dibubarkan. Di Indonesia niku nyuwun sewu. Organisasi Hizbut Tahrirnya memang sudah dibubarkan. Tetapi orangnya, ismennya, fahamnya masih berkeliaran. Maka hari ini masih banyak orang yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Cangkemmu, cangkemmu. Gue ngerti Oppo. Oppo kulora keloro-loro sebagai orang NU? Pancasila ini mbiyen sing nirakati sinten? Hadratus Syekh Hasim As'ari. Diposoni, diwiriti, ditirakati. Dia dinyuan sewu semaan Quran, didongani, Ketika Wahid Hasim matur sama Mbah Yai diutus kali Pak Saukar, Pak Soekarno. Niki pripun Mbah Kiai? Pancasila niki cocok buatan kagem Indonesia. Orang yang sangat alim alamah yang dikasih julukan Hadrotus Syekh yang di Indonesia itu cuman ada dua Hadratus Syekh Hasim As'ari sama perempuan Hadratus Syekh Fatimah binti Maimun kenapa mereka dikasih julukan Hadratus Syekh karena hafal dengan ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam kutubus sitah Bukhari, Muslim, Nafsai, Abu Dawud, Turmudi dan lain-lainnya. Iki rela dengan Pancasila. Lah wong saiki ngaji bener, guru neora jelas. Kok jangankan ratusan ribu hadis, apal hadis ya telu, jenggote yomong ya telu. RCTI pisan, rombongan celana tinggi Indonesia lah cara teng Jakarta namanya salaf cing, salafi cingkrang. Lak teng Ponorogo jenenge al kacong, aliran katok congklang. Lah ibu-ibu ini cetho niki. KMT, kelompok mbadok terus ke mangan ya cetho niki. Sing jilbabe pink ke lho, yo ngalah. Ini di mana-mana sudah mulai macam-macam. Artinya apa? Sebagai bangsa negara saya tersinggung karena mereka nggak usah ngasih Pancasila. Sebagai orang NU NO, saya lebih tersinggung karena mereka tidak menghargai Hadratus Syekh Hasim Asari. Maka disinilah kemudian kewajiban NU NO menjaga NKRI. Milon jenengan jangan salah. Hari ini yang banyak mendapat sorotan itu Nahdlatul Ulama. Yang sering diserang niku Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena yang paling kekeh dan paling teguh mempertahankan ideologi Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Mula nyuwun sewu, gara-gara sikap tegas saya seperti ini hari ini yang banyak dibully saya. Coba mas-mas ansor lihat di Instagram. Bagaimana kemudian mereka mengatakan saya kafir, Gara-gara nyuwun saya saya mengatakan sistem khilafah gagal setelah khilafah Rasidin. Benar mereka menggunakan bahasa khilafah, tapi isinya beda kalau zaman Kanjeng Nabi. Gara-gara saya youtuban sama Mas Deddy Corbuzier ketika ditanya, Gus Miftah setuju nggak? Saya nggak setuju. Muncul video Miftah kafir. Tak jawab, ya kuwi bedone aku karo awakmu. Lah aku iki gaweane ngislam ke wong kafir, awakmu gaweane ngafir-ngafir ke wong Islam. Kulo niku alhamdulillah Bu meh bendino kulo niku ngislamke tiyang. Wow dalu mahasiswa Jerman asli Surabaya, melu kulo teng Ponorogo islam ke. Wingi tiang Australia, sesuk niki malam minggu paing teng pondok tiang songo, wingi wong limo, meh bendino. Ketika kemudian saya tanya kenapa kamu masuk Islam ke tempat saya, datang jauh-jauh dari Jerman sak keluarga, datang besok dari Iran, nyuwun bu. Jawaban mereka apa? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan, tidak menakutkan. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Marah. Mila nyuwun sewu. Kaya Mas Jadi kok gelem lebu Islam kok ora kok masalah ketuhanan, tidak masalah agama. Tapi karena dia awalnya tertarik dengan pandangan kebangsaan Gus Miftah terhadap pluralisme. Ketika dia bertanya bagaimana konsep agama di dalam Pancasila. Saya jawab, Orang yang mengatakan semua agama itu benar, saya katakan salah. Harusnya kalimat ini masih koma. Belum titik. Sing bener apa li? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Ketika ini dilakukan nyuwun sewu enak, tapi kalau semua agama itu benar titik bahaya. Engko sopian bendino iso ganti agama. Sopian Senin Islam, Selasa Kristen, Rebu Katolik. Sopian ngapa ganti agama? Kan semuanya benar. Bahaya. Maka kemudian ada ekstrim kiri, kalau ekstrim kanan nyuwon sewu, tidak cocok dengan Pancasila. Oh, ekstrim kiri mengatakan apa? Ini awal mula konflik ini gara-gara agama. Maka ono isu sekarang isunya apa? Pemerintah Jokowi katanya mau menghapus pelajaran agama. Niku hoak. Niku wong sing ra seneng karo pemerintah. Kula wis ketemu dhewe. Kalian tiang-tiang sekretariat negara, nggak ada pemerintah menghapus pelajaran agama. Niku cangkeme wong bosok sing rasa seneng karo pemerintah niku tak kandani. Ayo jenengan rungokke. Kalau memang benar pelajaran agama dihapus dari penyuwun sewu kurikulum sekolah, kulo maju dhisik dhewe. Niku mung cangkeme wong sing ra seneng kali pemerintah ngoten niku. Saya ini ngeten, di Indonesia itu laju inflasi yang paling kencang ada dua, Pak Bupati kali Pak Wabub. Nomor satu inflasi mencaci, nomor dua inflasi minta maaf. Lawes demo, mana Jokowi? Bunuh! Begitu tangkap polisi, eh, saya khilaf cangkemmu tuman Makanya nyuwun saya ketika saya ditanya, sebenarnya mengkritik pemerintah itu boleh apa enggak? Boleh. Watawasobil hak, watawasobil sober, undang-undangnya boleh. Boleh nggak ada masalah. Tapi ngkritik ini nganggu etika. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid didatangi oleh seorang ulama, ulama itu atos di cangkeme. Dia mendatangi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini nasihun lak. Wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, saya akan menasihati kamu Famusa didun alaika, tapi sorry yo, nasihatku rodo atos. Apa jawaban Harun ar rosid Inna Allah Ta'ala Qad man huwa khairu minka. Allah itu pernah mengutus orang yang lebih baik daripada anda. Ilaman huwa sarumini. Kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa? Mengutus Musa dan Harun. Kepada siapa yang lebih jelek daripada Harun ar rosid Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Fakulalahu kaulalayina. Musa, Harun, kue lak ketemu Fir'aun ngomong sing alus. Pertanyaanku, cangkeme wong-wong sing watos karo Pak Jokowi karo pemerintah kuwi. Apa rumangsane Pak Jokowi iki luwih ino daripada Fir'aun? Apa Pak Jokowi niku luwih elek daripada Fir'aun? Begitu ditangkap, alasannya nopo kriminalisasi ulama. Ku yo ya goblok meneh. Kalau ulama kriminal ditangkap, niku jenenge proses hukum, bukan kriminalisasi. Yang namanya kriminalisasi niku ngundang kiai mulai ra diamplopi. Kuwi kriminalisasi ulama. iso dilapor ke kantor polisi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni sini didik, beda meneh. Pasale 335, perbuatan tidak menyenangkan. Makanya tugas kita itu berat Pak Bupati. Saya kemarin ngaji di BBNU dua hari yang lalu ketika saya mengenalkan pengajian ala ahlu sunnah wal jamaah an kepada Mas Deddy Corbuzier. Dari korbuser kaget sambutan orang seperti itu. Dia pede, oh, rasa gaya, ini nyambut aku nyambut kue. Oh, oh, oh. Dia mengatakan apa? Saya baru yakin orang NO itu adalah Islam yang paling baik di Indonesia. Akhirnya tak takoni. Lah apa kamu mengatakan Islam NO yang paling baik di Indonesia? Jelas, dari depan sampai sini saya dikerubungi banyak orang dan dompet saya tidak hilang. Cangkemmu gue ya, <laughs> Alhamdulillah. Perjalanan Islamnya Mas Dedi itu dikawal oleh orang-orang ahlu sunnah. An-Nahdiyah. Maka nyuwun sewu, Islamnya nang kene kok. Wingi kula matur kali Pak Kiai Said, Pak Kiai dikai kartanu. Wo, saat ini jadi korbuser resmi mempunyai kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Coba bayang no Mas Deddy kayak nganggo jaket banser. Wah, wah, wah, potok dah. Nah. dongak kayak dongake wae, rasa cerewet wae. Apa-apa dicereweti Gus, anggonku tetep takoni wae. Dede korbuser pun sunat apa durung? Ya enggak sing takon Sopian, wong lanang kok takon. Lah sing takon wedok no ya memper. Lanang kok takon. Akhirnya kula Jumatan bar Jumatan kula takon, "Bro, ada pertanyaan jamaah. Apa Gus? Wis sunat apa durung?" Kan sudah, lah aku percaya. Sing ra percaya iki jamaah sa Indonesia kae. Bagaimana saya membuat mereka percaya? Gampang, tak foto, kok bare tak posting. Aku ngono paling mau itu langsung wow oh, maka Bapak Ibu rahimakumullah ketika ada upaya-upaya pengen mengganti Pancasila dengan khilafah yang mengusah ngasih negara kesatuan Republik Indonesia saya bertanya diam apa lawan ah seraniat negara mereka dijajah kalau mau orang paham gue telat Ayo eh, tak takon, sing kompak. Kalau ada upaya-upaya pengen mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah, diam apa lawan? Lawan kok ngopo. Urip kok imbah. Kowe iki wila rawan iki ngopo Sopian? Uripmu wis susah kok. Kowe mati bela negara kowe jihad. Tak dongake Sopian lebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Kowe oh, orang rabi. Masya Allah. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman mutiara. Ya, iki dinyanyike selawat jomblo wae yo apik iki. Ya, ya. Kowe iso ora selawat jomblo iso apa ora? Hah? Didengar rabi apa iki? Apik beda meneh. Selawat kokeh mundur alon-alon mundur alon-alon iso ora? ora iso cangkemmu isone mung jadilan tok kok iso lagumu ki ditinggal pacarmu kae mundur alon-alon aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu perih Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mong dibutuhno pas lara cangkemmu ternyuh diganti sire diganti aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa apa aku ngaji alon alon mergo sadaraku aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada ma fi ilmillahi salatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ada ma fi ilmillahi salatan Oh menang hop hop nyanyi korban janji versi solawat ya yeah bisa para kalau kayak lagi di Sopian kalau kowe lu ngapa aku ngajeng-ngajenge kayak lo bisa para tibil kulub ya. ayo ayo selamatan selamatan. tibil kulub ya ganggu flash ya? nyenengke Pak Bupati Orang di HP. Ya Allah, mesake. Kada HP apa mboten? Sing di HP yuk diuruki hp ini yuk ajak solawat sing paling nyenengke lambune pateni mawon lara iso tukang lambune tak pateni ayo sing buri pateni flese durip ki yo yo menghibur Pak Bupati yo Eh urung urung urung kompak sik sik sik sing mburi ki lamune sik murup pateni riyen ben ketok. Ayo ayo. Lampune wingking Pak dipateni dhuwur son. Iso Diangkat sedoyo hp nih yo. Sallu ala Nabi Muhammad. Diobahke kono ki ngendi kono? Kono ki ngendi? Wetan. Wetan riyen nggih, wetan riyen, bareng bareng diangkat riyen, wetan riyen. Yo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari iha sarang-sarang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi abdan wasifaiha wa nuril abdan sori wadiyaiha jamae ra iso jamae ra iso ganti we lagune wong NU wis gampang saben malam Jumat ayo ayo yo ayo sing iki mon sing gampang sing iso kabeh diangkat sallu ala nabi Muhammad saben malam Jumat Ali kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sakalima lamun ora صلي sudah melih musiknya diam sing banter saling iman Allah Allah saling iman wal ali wal asal nasaha biman qad wahada sallu ala nabi Muhammad Oh oleh-oleh iki lho. Sallu ala Nabi Muhammad sak oleh-oleh cangkem merah cah Rusak wong cangkeme cah iki. Sallu Nabi Muhammad sak oleh-oleh. Wes pateni lir apa-apa bubar bubar nih. subuh. Kalau sesuai sampai itu niku menerbang teng Jakarta, langsung teng Hong Kong. Sobian melu nggih ganjel truk. Kalau kita tak pikir-pikir Pak Bupati, kalau ingin matur kali Pak Said, Pak Kiai, kalau kita jadi es tuh kesel banget bendino metu, kadang-kadang patang dino mangkat baru mulai. Nah, ya itu. Karena pulau niku mung seminggu pisan tak kosongi jadwal niku si jito era kelakon. Asisten pulau niku papat. Niku kabeh nyekel HP penjadwalan. Sak HP niku sedinot tiang jaluk ngaji niku satu Patang HP berarti patang atus permintaan. Sebulan kok padha karo bu jajal. Niku lah tak jual tal kabeh. Niku sampai rong ewu telung puluh kebak. Neng kula wegah, kula lagi kesel. Melolak kula niku ndelok kahanan NU sakniki dioyo-kuyo ngoten niku ya kula yo ya ora trima. Mula jeng mandek melaku meneh, mandek melaku meneh. Nganti jiarang aku ketemu bojo. Ora tau kelon nganti aku. Aku ora curhat, karepku ngene iki ana wong Madiun nawani napa rabi kali anak kula, Gus. Ora. Lah aku wayuh wong lanang gila yo. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Jangan sampai kemudian kita itu hari ini banyak berdebat persoalan kecil, tapi melupakan persoalan yang pokok dan utama. Jadi awal EDW ini kum nak dijajah Belanda modelnya, ngeten, Pak. Ngeten nggih. Orang-orang luar negeri itu hari ini pengen menjajah Indonesia dengan agresi militer ra bakal wani. Karena terbukti sejarah perjuangan bangsa tank-tank Belanda peralatan alutsista mereka canggih perang karo Indonesia kalah mung bambu runcing. Begitu bambu runcing diangkat tusuk Belanda modar. Soalnya apa? biyen niku zaman Mbah Hasim As'ari sak piturute Mbah Wahab Hasbullah, kacang tanah niku ditakbiri Allahu Akbar dibalangke dadi granat. Jadi begitu Allahu Akbar, kacang tanah dilemparke dadi bom. Beda karo wong sakniki. Allahu Akbar nggih nutup rumah makan. Niki lak cilaka. Kualitasnya wis beda. Melihat gigihnya bangsa Indonesia, Wong-wong luar niku arep nyerang Indonesia agresi militer ora wani. Apa meneh sakniki Indonesia alutsistanya canggih. Maka satu-satunya cara mereka menghancurkan bangsa Indonesia dengan cara apa? Dengan ideologi. Dengan ideologi. Lah perang teng Indonesia mereka mikir, Pak. yang Amerika jajah Indonesia niku. Perang teng Indonesia niku larang. Engko tenge mlebu alon-alon ditariki parkir. Ada nembe tentarane istirahat bakuli kacang teko cang goreng cang godok, cang kemu ngoten iki dodolan kok mlebu WC ngising bayar mikir Pak wong Belanda nih, wong-wong Amerika nih. maka nyuwun sewu satu-satunya cara yang paling gampang menghancurkan bangsa Indonesia niku dengan perang ideologi Mbiyen Belanda nggih ngoten Davide et Impera sing siji diidak sing siji diangkat Milo zaman biyen NU Muhammadiyah gelut hanya babakan kunut. NU Muhammadiyah gelut hanya babakan tahlil. NU Muhammadiyah gelut hanya babakan taraweh. Tapi kula yakin wargane Pak Bupati teng Madiun wis rono wong padu babakan kunut. Soalnya napa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Madiun sudah jarang yang sholat subuh. subuhane setengah pitu sol ini ditambahi soli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala saya ini kelebon apa ya itu Wong lanang kok cangkem kowe cangkem wedok. Anu. Jeneng iki Sofian apa Sofi? Oh, Sofi cangkem wedok kok Sofi. <laughs> kalau malam Sofi. Lah kalau hari ini awalnya dhewe mung sibuk soal tahlil, soal solawat, sementara ideologi bangsa dijajah, wis ra wayahe le. Wis ra wayahe. Saiki wayahe berbicara soal konsep negara yang harus kita pertahankan. Maka besok tanggal 7 saya diundang seminar di Lemhanas oleh Gubernur Lemhanas. Kulo kondo Pak Bupati. Saya kira sing efektif sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI Undang-Undang Dasar 1945. Niku para kiai. Saya kira seminar teng Lemhanas niku nyuwun sewu. Sing teko ngomong 200. Biayane larang bayar hotel, bayar pembicara. Kulo niku urung seminar transfer duit deh. Patang puluh juta. Neng Wono Asri. Kadang-kadang kiai ini mulih panitiane minggat ya tahu. Milo niku alasan kenapa detik.com menulis Gus Miftah Kiai nyentrik bertarif 3M dan 7 setengah M. Soalnya 3M niku kepanjangannya matur nuwun Mas Miftah. laning Wono Asri pitung setengah M, pitulungan setengah meksa tak kandhani. dan gak efektif. Sing efektif sosialisasi empat pilar yang gini kile. Mengenalkan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang NKRI, tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ragate murah, sing teko wong sakmene mbane. Nggih napa mboten? Mila kudune pemerintah ki mikir kae, wo wong-wong ngono ki kudune ana pengajian subsidi ngono ya. Hmm, tak boleh Ning yo awakmu aja njaluk Pak Bupati, Bupati iki gajine titik. Bupati iki gajine mung 5 sampai 10 juta. Bendino wong moro nggawa proposal. Mila bupati niku cepet tuwa. Ora mergo mikir rakyat, mergo mikir proposal tak kandhani. Kula nyuwun sewu nggih. Mila tak pikir-pikir niku kadang-kadang sing ndadekke pejabat korupsi yo kelakuane wong-wong niku kok. Ana kiai njaluk proposal, ana organisasi njaluk proposal ning DPR ning bupati. Padahal bupati iki gajine titik. mergo bendino proposal teko akhirnya golek-golek duit piye carane iso nyumbang akhirnya korupsi akhirnya maling duitnya rakyat tak kandani niku sing salah sapa mergo wong kakean penjaluk Mila kula rong tau njaluk bupati. Sangoni bupati tak tampa sangoni tagih ngono kuwi wae. Mila kebangkitan NO itu harusnya dimulai mulai sekarang li. Saya senang dengan koin NO. Koin NO itu di beberapa kabupaten koyo yang seragam itu luar biasa Pak Bupati. Satu tahun bisa sampai ratusan juta. Nyuwun sewu kaya Ponorogo ini nyuwun sewu. Mun mulai melaku. Medion dunia melaku. Koin NO rumah-rumah orang No dikasih celengan cilik-cilik gitu dengan duit-duit 100 200 500 bendino ke. jajal warga NU sak menembane teng Medion kalau kemudian setiap bulan diciko dihitung jajal kuwi duwite kok ngumpul recen nggih balang asu mlebu UGD tak kandani sampai oke okay ini ini potensi umat loh Pak Bupati oh menenjenengan tiang NU penak banget ra kaya NU ni si Sopian nunut urip malah mau nunut udut malah mau dolal dalil ni'matul udut badat dahar mau kita Kenapa kok saya terlalu keras persoalan ini? Kanjeng Nabi kok ngajari nasionalisme le. Allahumma habib ilainal madinah kahubina ila makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai Mekah atau bahkan lebih dahsyat daripada itu. Itu nasionalisme. Kenapa Kanjeng Nabi walaupun dia membawa agama untuk menyempurnakan kelakuan akhlak orang Mekah, tetapi busanane Kanjeng Nabi podo karo busanane kafir Quraisy. Karena Kanjeng Nabi menghargai sejarah, menghargai budaya bangsa. Milo senajan to Kanjeng Nabi nggawa Islam, pakaiane wong Islam jaman Kanjeng Nabi karo kafir Quraisy kuwi padha, padha-padha nganggo jubah. Mila sakniki nggo ya, wong Islam kudu nganggo jubah. Sapa sing kandha? Abu Lahab yang nganggo jubah, Abu Jahal yang nganggo jubah. Bedane napa? Bedane siji. Lak wong kafir Quraisy niku merengut, galak, serem umat Islam waktu itu wajahnya menyenangkan. tabasam senantiasa tersenyum dengan siapapun. Maka Islam tidak diukur dari busananya tetapi dari akhlaknya. Carane di Nabi ngoten Menanamkan kecintaan orang Arab terhadap Arabnya dengan tidak mengganti busananya. Mila wae dhewe kudune bangga. Wong Madiun nganggo budaya, budaya Arab ya oleh wae, nganggo jubah Arab ya ora apa-apa. Tapi deloken profesimu. Wong gaweane menek klopo golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Gaweane tandur ning sawah kok nganggo jubah. Ya nganumu kebak lendut gaweane narik becak kok nganggo jubah narik rem iso salah becakne kok rime teng pundi ning isor sadel lek nganggo jubah ra mandek-mandek sing ditarik beda gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah teneh little body silite gatel kelebon wedi Nih loh, caranya kanjeng Nabi menanamkan kecintaan terhadap bangsa Mekah dan Madinah. Lah kita orang Indonesia ya cinta dengan budaya Indonesia. Ngono lho le. Wong Arab niku kiblat fashionnya sekarang berkiblat kepada Amerika. Milo saniki delok zaman Muhammad bin Salman, wong wedok niku saniki ning bandara Kerjo, wis ra ono sing nikop atau cadar. Sing kerja ning mall, kula wingi mampir teng mall Jeddah, mereka sudah membuka cadarnya. Lucunya nopo, Bu? Wong Arab niku kiblat fashionnya ke Amerika, wong Indonesia kiblatnya malah ke Arab. Sing Arab wis nyopot cadar, wong Indonesia saat ini malah rame-rame nganggo cadar. Kaya wingi teng Yogyo, wong sepuluh mudon saka bis pakaiane ireng-ireng, cadare ireng, mlebu ning Taman Pintar. Ono tulisan Taman Pintar, jiko HP selfie. Ceklik, aku mbaten sing mau foto ki nih? Wong raine padha ireng kabeh. Mila nyuwun bu saya sepakat dengan Kiai Said. Cadar itu bukan agama tapi budaya. Kenapa orang Arab menggunakan cadar? Karena di sana panas. Teknologi kecantikan di Arab tidak seperti di Medion. Neng kono nyuwun saya larang nganggo cadar yang padang pasir, kena angin banter pasirnya mabur. Raine rusak tak kandani. Maka ditutupi dengan menggunakan cadar. Lah wong ning Madiun sejuke kaya ngene nganggo cadar. Ora pantes. Bakul pecel Madiun nganggo cadar. Pecele pinten, Bu? mangemu, Wong Arab niku nganggo cadar sing dipangan kurma, jejel ke iso. Ning kene mangan pecel Madiun nganggo cadar. Gue sambele oke, lak muluk kepiye? Ayo jajalan. Akhirnya selaluwe candare dicopot begitu dicopot MSC merongos sak cangkemeh. Maksud kula sing nggo cadar ki ya monggo, tapi jangan merasa sok suci. Kan ngono. Dadak ya Orang Islam yang baik harus pakai cadar. Wajah itu kan bukan aurat. Wajahnya nyuwun sewu aurate wong lanang hanya baina waruk warukbati antara dengkul dan wudel. Aurate wong wedok seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Artinya apa? Ini nggak harus ditutup. Maka orang sholat dibuka saja nggak apa-apa, apalagi di luar sholat. Ngono kok nggak waya. Telepon kalbare Lah kaya Sopian kuwi, mangkat ning masjid sarungan tok waton udel karo dengkule ketutup sah. Pak Bupati Jumatan, sarungan tok waton dengkul karo udule ketutup sah. Lara percaya so Pak Bupati jajal. Tapi ingat Islam hanya tidak hanya mengenal etika tapi juga estetika keindahan. Maka dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Dan nyuwun sewu, yang bisa menyelaraskan antara ajaran agama dan budaya teng Indonesia yang bisa menyelaraskan dengan cantik hanya Nahdlatul Ulama karena kita bisa membedakan mana budaya mana agama maka ketika saya ditanya konsep dakwanya Gus Miftah itu bagaimana membudayakan agama bukan mengagamakan budaya Ngono, Bro. Milo, dadi Pak Bupati pengajian nganggo sarung neng kantor nganggo celono, pengajian nganggo baju muslim neng kantor nganggo baju dinas, ora apa Banser neng masjid nganggo sarung, pengajian nganggo baju banser, ora apa-apa. Nganggo baju kaya si Sopian rajelas baju apa iki umpamane. Ora apa-apa, nganggo kathok ngono kuwi ya oleh. jin, setan, demit, iblis ya ora apa-apa. Ora apa-apa. baju koko, ayo Pak, tak takoni. Napa niku baju Islam? Koko niku baju Cina tak nih Milo jenenge koko. Ayo. Awakmu baru sadar, baju koko. Koko itu kan panggilan mas-mas Cina, jenenge koko. Kuwi lah baju anak kiai baju Gus kuwi. Lah baju keturunan Kanjeng Nabi baju Habib. Apakah semua harus seperti itu? Tidak. Sing penting aurate tertutup. Itulah yang namanya budaya. Kopiah sing mau nggo jenenge songkok nasional, bukan songkok Islam. Maka saya boleh menggunakan belangkon. Ora kudu nganggo songkok. Wong ora nganggo apa-apa ya oleh. Ngapa aku nganggo belangkon kok dirasani kiai kok belangkonan? Lah urusan karo cangkemmu apa? Aku tuku belangkon ya duit-duitku dhewe kok. Sing tak wadahi ndas-ndasku dhewe kok ngapa? Niki ciri khas kok ini do melu-melu nganggo belangkon bahkan lucu. dasi cilik belangkonnya gede niku ya ana ini kira tengah kondang. Wah, kula, "Hoi, full Jamil, matamu aku ngono." jadi kula niku lak teng Madinah diarani Saiful Jamil. Hmm, suwe-suwe so saya full Hamil aku malam. Hai full Jamil, cangkemmu aku ngono. Dijaluk belangkon kula tal. Jaluk mahada, iki opo Kula mumet ndase iki apa? Pak ning kitab Munjid, kitab Munawir niku ra ana bahasa Arabe blangkon. Akhire kula jawab hada blangkon. Ma blangkon? Blangkon itu apa? Ina urrosi wadai endas. Akhire blangkon kula diceluk tal diambungi ya gua goblok aku. Aku ora tau ngambung kok. Ayo. Ini kira kabeh namung budaya. Mila wong Kristen ki nganggo songkok ya ora apa-apa. Wong jenenge songkok nasional. Kok songkok nasional susu murni? Sumpah, aku mulai ngaji kok ini stres aku yakin. Ketemu Sofian Peko ini stres ya. Songkok nasional susu murni nasional. Danco, danco saya gitu. Maka dari sini saya harap sudah jangan malu-malu lagi Anda ngaku sebagai orang NO. Hati-hati dengan orang yang mengatakan tidak penting NO NOan yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Saya pastikan wong sing ngomong ngono cangkeme wong salafi. Saya satu tahun yang lalu bu, belum setahun ya, bulan Februari diundang pengajian ke Jeddah. Saya ditanya, Gus, apakah di Arab Saudi itu sekarang salafi, sekarang Wahabi? Dulu nggak ada ahlu sunnah. Kulo jawab, awale Arab Saudi niku ahlu sunnah kaya awake dhewe, Pak. kono yo ya bar salat wiritan, ning kono yo ya tahlilan, ning kono yo ya selawatan, Maulid al berjanji. Tapi nyuwun sewu, kenapa hari ini hilang? Karena di sana tidak ada organisasi yang menjaga akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka nyuwun saya, kenapa di Indonesia ini akidah ahlussunnah wal jamaah bisa bertahan secara luar biasa? Karena dijaga oleh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Maka nyuwun saya, orang yang mengatakan tidak penting non 1 yang penting ahlussunnah wal jamaah itu sebenarnya pengen menghancurkan Indonesia. Dengan cara apa? Menghancurkan Nahdlatul ulama mila delok encangeme wong-wong ngono ki saiki lak wani banget karo awake dhewe selawat oleh selawatan ra oleh tahlil oleh tahlilan ra oleh niku ngenyek awake dhewe padahal radong wong-wong niku apa bedane tahlil karo tahlilan tahlil kuwi rung diwaca lak wis diwaca jenenge tahlilan yasin niku durung diwaca lak wis diwaca jenenge yasina Nah, kotang kuwi oleh kau tangan ra oleh lah kewer-kewer Milo Islami e wong Indonesia ini nyeneng kita bu orang perlu didedek demo didedek demo neng monas yo ngalah Milo lah bahasa kulo sederhana atau nyindir wong niku aksi bila tauhid tahlilan aksi bila nabi maulutan aksi bila ulama manakipan aksi bila negara istighosahan, aksi bila Quran semaan, aksi bila ilmu sorokan, aksi bila kimcil ya lamaran. Mila kula matur, lak jenengan seneng karo wong Indonesia dadi wong NU, bangga karo wong NU. Takoni kowe apa Islami? NU. Ngono kok ngobong. Apa? Nah, jotul ulama. Ngono wae lak kowe iki duwe dadi wong enak penak sesuk mlebune surga rombongan. Ketuane sapa Mbah Hasim Asari. Begitu awak musuh nang alam kubur takoni, "Man robuka, aku jamae Mbah Hasim." Meneng malaikate ngopo. Ayo, tak kei contoh, tak kei contoh, iki nalar. Lak kowe mlebu bioskop karo ketua rombongan biasanya sing gawa tiket sopo Ketua rombongan. Pak Bupati kali sinten? Wong seket, mong ditung kono kono kono kono. Sing ditakoni tiket sopo Bupati tok. lah jenengan melu dadi wong NU ning malam kubur takoni karena nakir man rabbuka man nabiyuka jawaban aku NU ne Bahasim, Hasim. meneng tak kandani khusus sopian tak saran ke lak ngaku wong NO sesuk kain kafan murupane ijo malah kue ratakoni karumun karena kir soale dikira lontong sopian raditakoni langsung diuntal Lah kalau suwun nggih, mumpung awake bupati ini NO banget. Yuk. Kita itu kalah di medsos Pak Bupati. Ketika saya diserang itu konco-konco NO balas niku, kula ora butuh belo. Tapi kalau mereka menyerang saya dan kita diamkan tidak kita lawan, itu akan membentuk opini di netizen bahwa yang mereka tuduhkan itu benar. Itu perlu dipikir kalau konco ancor konco-konco banser. Kelak yang Miftah niku diserang oleh mereka dan tidak kita respon, akan mereka anggap, netizen akan menganggap bahwa tuduhan mereka itu benar. Maka kudu kita lawan. Teknologi dakwah harus kita tingkatkan. Di zaman Kanjeng Nabi dakwah bilisan, di zaman Usman dakwah bil mulai mulai nulis, di zaman Wali Songo dakwah nganggo Budoyo. Sekarang waktunya dakwah bil medsos. Awak sing duwe medsos follow kiai-kiai NU NO, sing duwe Instagram. Ana Gus Miftah, Gus Muafik, Gus Bahak di-follow. Lah sopian sing di-follow sapa? Vanessa Angel. Itu efektif, Pak. Kaya kula wingi pengajian di PBNO live di YouTube jenengan perso yang nonton langsung di YouTube itu sampai berapa sing teko pengajian mergo halaman PBN terbatas hanya ribuan sing nonton teng YouTube langsung itu bisa sampai 10 ribu satu kali orang ngomong nembak 10 ribu kepalanya orang saat ini aku lo posting tentang Instagram satu menitan niku nyuwun saya Berapa yang melihat? 250 ribu orang. 300 ribu orang. aku lo youtubean karo Mas Jadi korbuser Berapa coba viewernya? Sampai 3 juta. Padahal nyuwun sewu, teorine YouTube niku ngenten. Pak Pak Bupati baru tahu nggih. Ngeten Pak Pak Bupati. YouTube itu kalau ditonton oleh 3000 3 juta orang, itu bisa dikalikan delapan kali, Pak. Karena nyuwun sewu, wong sak menembane nonton YouTube bareng-bareng. Niku namung dihitung viewernya cuma satu tok. Berarti lah kalau YouTubean karo Mas nih niko sing nonton dua juta orang. Kuwi podok karo sing nonton orang enam belas juta. Ini kekuatan mereka yang sekarang orang NO itu kalah. Mila kula suwun, jenengan sing duwe Instagram, sing duwe Facebook, dimanfaatke. Oh, duwe Facebook mung lebay. Wong wono asri umure 40 tahun duwe Facebook jam 10 bengi bojone rung mulih gawe status aku kedinginan nih. Ayo Sopian komentar tak kancani boh Pak Bupati melu komentar hi hi hi hi hi hi. Kula melu komentar WK WK WK. Wek wek wek wek wek wek wek wek. Ki mau nggih apa? Tak kandhani le ya. Aku nemu jawabane iki pas mulai pengajian songko Taiwan wingi kae. Neng dur pesawat aku rasa turu kelingan surat Yasin ayat 65. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bimakan uyak sibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Saya mikir Pak Bupati, kenapa yang berbicara tangan? Karena jawabannya terjadi hari ini. Orang banyak bermaksiat dengan tangannya. Mencela, mencaci, menghina dengan menggunakan jempolnya ngetik ning media sosial, menghujat. Niki sesok kabeh ana pertanggungjawabane. Saya selalu sampaikan, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kue ra iso ngaji karo aku, minimal repost. Sing diposting Gus Miftah mau posting ulang. Itu namanya repost. Ini sama hanya Anda menjaga akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Tambahi anahtiyah. Kok ndomblong ki ngopo? Wis ngono ae kesel aku jam setengah loro. Hmm. Sampun jam setengah tiga pengajiannya pun rampung nggih. Oh, jam anyar, Bro. Pada ke Sopian Alba. Pun ngadek sedaya kula ajak selawatan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Robi ping tiga mungkin ditutup kali lagu Indonesia Raya ditutup kali Fatihah. Eh. Sallu ala Nabi Muhammad.